itu karena ma atau mudahnya diatofkan kepada khobar ma ya khobar ma yang mansub yang huruf atofnya itu adalah lakin atau bal jadi bait ini itu menjelaskan bahwa ma ya ma itu kalau khobarnya mansub kemudian ada huruf atof lakin dan bal maka ma'tufnya itu tidak nasab akan tetapi dirofakkan Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk bait yang ke 160 ini yaitu al-atofu ba'da khobarima, yaitu datangnya huruf atof setelah khobarma. Kemudian beliau hafidhahullah ta'ala menjelaskan bait ini, Iza waqa'a ba'da khobarima atifun, fala yakhlu min halataini. Jika setelah khobarma itu datang huruf atof. Maka huruf atof tersebut itu tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna hadzal atifu yaqtadil ifbata Ya an yakuna hadzal atifu yaqtadil ifbata Bahwa huruf atof ini itu memiliki konsekuensi atau menuntut adanya makna isbat. Ya, padahal ma di sini itu maknanya adalah negasi, menafikan. Namun kalau setelah khobar ma tersebut itu datang huruf atof tertentu, maka konsekuensinya atau makna yang dituntut oleh huruf atof tersebut itu adalah isbat, ya penetapan. Artinya justru lawan dari eh, penafian tadi, lawan dari penegasian. Mislu, contoh dari huruf atof yang membawa makna isbat ini adalah bal walakin, yaitu huruf atof bal dan lakin. Dan kita mengetahui dua huruf atof inilah yang disebutkan dalam bait ke 160 ini. Fa yata'ayyanu raf'ul ismil waqi'i ba'dahu. Maka jika setelah ma, kemudian isim ma dan khobar ma, kemudian huruf atof yang datang itu adalah bal atau lakin. Maka yata'ayyanu raf'ul ismil waqi'i ba'dahu maka ditetapkan rofaknya isim yang datang setelah kedua huruf ataf tersebut. Ya, datang setelah bal atau datang setelah lakin. Itu ditetapkan rofa. Ya, jadi marfu. Contohnya bagaimana? Nahwu mal ihsanu majahulan lakin ma'rufun mal ihsanu majahulan lakin ma'rufun. Maka asal dari kalimat ini atau jumlah ini adalah mal ihsanu majahulan. Tidaklah kebaikan itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui, ya, sesuatu yang majahul. Maka sifat majahul itu dinafikan dari al-ihsan. Ya, sifat majhul itu dinegasikan, dinafikan dari al-ihsan. Ya tidaklah kebaikan itu merupakan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Lakin ma'rufun. Ya lakin ma'rufun. Akan tetapi sesuatu yang diketahui. Ya, tidaklah kebaikan itu sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui, akan tetapi kebaikan itu adalah sesuatu yang diketahui. Maka ma'rufun ini memiliki makna isbat. Konsekuensi dari lakin itu menetapkan makna ma'ruf isbat kepada al-ihsan. Bahwa al-ihsan kebaikan itu adalah sesuatu yang diketahui. Au bal ma'rufun. Ya atau mal ihsanu majhulan bal ma'rufun Tidaklah kebaikan itu sesuatu yang majuhul, sesuatu yang tidak diketahui, bahkan itu adalah sesuatu yang dikenal, ya, diketahui. Wa innama wajaba raf'uma ba'dahuma. Ya, wa innama wajaba raf'u ma ba'dahuma. Dan sesungguhnya wajib merofakkan isim yang datang setelah keduanya. Artinya setelah lakin dan juga setelah bal dalam kasus ini. Li'annal atofa ala niyati takrorir amili. Ya, li'annal atofa ala niyati takroril amili. Karena yang namanya atof, ya sesuatu yang diatofkan, yang mengikuti huruf atof itu eh, mengikuti niat asalnya itu adalah mengulang amil. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu kata kemudian datang huruf atof, ya kemudian yang sebelumnya ma'tuf alaihi, kemudian yang datang setelahnya ma'tuf, maka pengatofan ini itu pasti ada niat pengulangan amil. Maka falau utifa alal khabaril manfiyi ismun muthbatun. Maka jika ya diatofkan kepada suatu khobar yang sebetulnya manfi, ya khobar yang dinafikan, dinegasikan, yang diatofkan itu adalah isim muthbat. Ya, suatu isim yang menetapkan, seperti tadi, ma'rufun misalnya. Itu adalah isim yang Eh, ditetapkan ya isbat dan khobarnya yang majahulan itu adalah khobar yang dinegasikan dinafikan dari al-ihsan maka apa lazima anta malama fil musbati maka ini mengharuskan atau membawa konsekuensi bahwa ma itu juga beramal pada musbat ya jadi misalnya bagaimana kalau misalnya kita menggunakan contoh huruf atof yang paling sederhana yaitu al-wawu, ya, yaitu huruf wawu. Maka jumlahnya menjadi mal ihsanu majhulan wa ma'rufan. Ya. Maka di sini ma itu selain beramal kepada majhulan, itu juga beramal kepada ma'rufan karena itu adalah hakikat atof. Yang namanya atof itu ada niat takroril amili, pengulangan amil. Jadi mal ihsanu majhulan wa mal ihsanu ma'rufan. Misalnya seperti itu. Kebaikan itu bukan sesuatu yang majhul dan juga bukan sesuatu yang diketahui misalnya. Tetapi di sini ma'rufun ya. Maknanya itu isbat, menetapkan bahwa kebaikan itu sesuatu yang diketahui. Maka konsekuensinya kalau misalnya itu adalah atof, ya artinya mal ihsanu majhulan lakin ma'rufan, maka konsekuensinya ma itu juga beramal ke ma'rufan. Padahal ma'rufun itu sebetulnya sesuatu yang muthbat, sesuatu yang menetapkan, bukan sesuatu yang dinafikan dari makna al-ihsan. Wahia la ta'malu illa fil manfiyi. Dan yang namanya ma itu tidak akan beramal kecuali kepada suatu khobar atau sifat yang dinafikan. Ya, maka itu konsekuensinya kalau itu dianggap sebagai ma'tuf. Ya ma'tuf dari majhulan. Padahal ma itu hanya bisa beramal kepada sesuatu yang manfi ya khobar yang dinegasikan. Maka untuk mencegah makna tersebut itu dirofakkan. Kemudian kita lanjutkan. Maka ya maka kenapa itu menjadi marfu? Ya kenapa dibaca bal ma'rufun atau lakin ma'rufun? fayakunu ma ba'dahuma khobaron limu betadain mahzufin. Maka jadilah kata yang datang setelah keduanya, yaitu setelah bal atau setelah lakin, itu menjadi khobar bagi betadak yang dihapus. Takdirnya apa? Ay lakin huwa ma'rufun au bal huwa ma'rufun yaitu akan tetapi itu adalah sesuatu yang dikenal atau bahkan itu adalah sesuatu yang dikenal. Wataku nulakin harfa betidain. Maka jadilah lakin di sini dalam jumlah tadi itu bukan huruf atof ya, yaitu huruf ibtida, huruf yang memulai jumlah. La autifatin bukan huruf atof li'annaha la ta'tifu illal mufrada. Ya, karena yang namanya huruf ataf itu tidak akan mengikuti melainkan kepada mufrad saja. Ya, mufrad artinya bukan jumlah, bukan syibahul jumlah. Padahal di sini kita melihat huwa ma'rufun yang ditakdirkan adalah jumlah. Wa kadzabal Ya, dan demikian juga bal. Ya, artinya bal itu bukan huruf atof, tetapi huruf ibtidak. Ya, jadi dalam hal ini, lakin dan bal itu bukan huruf atof, tetapi huruf ibtidak. Wa itlaqul atofi ru'iya fihil aslu wa suratu dhahiratu lati tushbihu suratal atofi. Akan tetapi mengapa lakin dan bal itu tetap disebut sebagai huruf atof? Ya, kita mengetahui tidak disebut sebagai huruf ibtidak tetapi di, disebutnya huruf atof. Mengapa? Wa kul atfi dan keduanya disebut sebagai huruf atof secara mutlak itu adalah ru'ya fihil aslu. Karena di situ dipertimbangkan uh, hukum asalnya, ya bentuk asalnya bahwa lakin dan bal itu adalah asalnya adalah huruf atof. Wasuratu dhahiratul lati tushbihu suratal atofi. Dan juga melihat atau mempertimbangkan bentuk zahirnya. Ya bentuk yang tampak bahwa lakin dan bal itu menyerupai bentuk huruf atof. Itu adalah keadaan yang pertama, bahwa huruf atof yang datang setelah khobar ma itu membawa makna isbat. Al-halatu keadaan yang kedua bagi huruf atof yang datang setelah khobar ma itu adalah an yakunal atifu ghairu muqtadin lil isbati yaitu ketika huruf atof tersebut itu tidak menuntut makna ifbat, tidak memberi konsekuensi makna ifbat. Jadi kebalikan dari yang keadaan pertama tadi. Kalwawi walfa'i wa nahwihima. Ya seperti huruf wawu dan huruf fa dan juga yang serupa dengan atau seperti yang keduanya. Ya maka huruf wawu atau fa itu kalau datang setelah khobar ma itu tidak menuntut adanya makna isbat. Nahwu contohnya mal mujiddu milan wa mutaakhiron. Tidaklah orang yang rajin itu lalai dan juga terlambat. Maka di sini niatnya adalah pengulangan amil. Mal mujiddu milan wa mal mujiddu mutaakhiron. Artinya keduanya, baik muhmilan atau mutaakhiron, itu merupakan ma'mul dari ma. Ya, ma beramal kepada keduanya. Karena baik makna muhmilan dan mutaakhiron itu dinafikan atau dinegasikan dari al-mujiddu. Ya, orang yang rajin tidak akan lalai dan juga tidak akan terlambat. Maka bagaimana hukumnya? Fayajuzu fil ma'tufi wajahani. Maka ma'tufnya, yaitu muta'akhiron, itu diperbolehkan dibaca dengan dua cara. Yang boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama apa? An-nasbu. Dibaca dengan mansub. Wahual mukhtaru. Dan itu adalah pendapat yang dipilih. Artinya uh, supaya lebih mudah itu uh, mayoritas membacanya itu dibaca dengan nasab. Ini pendapat yang terpilih. Artinya dibaca mal mujiddu muhmilan wa mutaakhiron. Maka apa i'rabnya? Atofan ala khobarima. Maka kalau dibaca nasab, itu mutaakhiron itu diatofkan kepada khobarma, yaitu muhmilan. Warrof'u dan juga boleh dibaca marfu, ya, dibaca rofa. Kalau rofa itu i'rabnya bagaimana? Ala annahu khobarun limu betadain mahdufin. Maka seperti yang sebelumnya. Kalau dibaca rofa, maka itu dianggap sebagai khobar bagi mubtada yang dihapus. Maka misal dibaca mal mujiddu muhmilan wa mutaakhirun misalnya. Maka di situ ada mubtada yang dihapus setelah wawu. Tetapi pendapat yang terpilih itu adalah yang dibaca mansub. Wahada makna qawlihi, dan ini merupakan makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, waraf raf'a ma'tufin ila akhirih. Ya dan tetapkanlah tetapkanlah rofaknya ma'tuf ya dan seterusnya. Ai ilzam raf'al ma'tufi bilakin au bibal. Ya, yaitu tetapkanlah rofaknya ma'tuf kalau huruf atofnya lakin atau bal. Ya, kemudian idza utifat 'alal khabari mal mansubi. Jika e, ma'tuf tersebut itu diatofkan kepada khobar ma yang mansub. Ya wa waqa'a fil kalami apabila itu terjadi atau terdapat dalam kalam. Wa fuhima min taksisihi wujubur raf'i ba'dalakin lakin au bal ya wa fuhima min takhsisihi wujubur raf'i ba'da lakin aubal dan dapat dipahami dari pengkhususannya ya, terhadap lakin atau bal saja ya wajibnya rofa itu kita melihat di sini warof ama tufin bilakin au bibal ya dan itu dikhususkan berarti wajibnya rofaknya mautuf itu hanya kepada sesuatu yang setelah lakin atau bal. Nah, apa yang dapat dipahami di sini? Annahu la yalzamu ba'da ghairihima. Bahwa rofaknya ma'tuf itu tidak wajib bagi yang selain atau bagi ma'tuf yang datang selain keduanya. Artinya wajibnya hanya untuk yang datang setelah lakin atau bal saja. Yang selain itu tidak wajib. Ya, seperti tadi, setelah wawu dan fa misalnya. Bal yajuzun nasbu. Ya, bahkan boleh dibaca nasob seperti tadi. Mal mujitu muhmilan wa mutaakhiron. Karena huruf atofnya wawu. Maka boleh dibaca nasob. Wahual ahsanu. Dan membacanya dengan nasob itu adalah yang lebih baik. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke 161 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'dama wa laisa jarrul bal khabar dan setelah ma dan juga laisa itu huruf ba ya huruf jarba itu dapat memajerurkan khobar. Ya, mudahnya kita ya cukup sering melihat bahwa setelah ma dan laisa itu khobarnya tidak mansub tetapi majerur karena adanya huruf ba. Itu cukup sering kita temui. Jadi khobarnya tidak mansub, tetapi ada huruf jarba di situ, sehingga khobarnya menjadi majerur. Wa ba'dala wa nafyikana qad yujar. Demikian juga ya, setelah la atau kana yang dinafikan. Artinya setelah la dan juga kana yang dinafikan, itu khobarnya terkadang itu juga Majerur. Nah, majerur dengan bak juga. Artinya tidak mansub tetapi dibaca majerur karena adanya huruf jar tersebut. Terkadang kalau setelah la dan kana yang dinafikan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah taala memberikan judul untuk bait yang ke-161 ini yaitu Ziyadatul Ba'i fil Khobari ditambahkannya ba dalam khobar. Kemudian beliau menjelaskan mengenai bait ini. Tuzadul ba'u fi khobarima wa ba'din nawasikhi. Huruf ba itu ditambahkan ya, pada khobar ma dan juga khobar dari, sebagian nawasih. Ya, jadi ba itu ditambahkan pada khobar ma dan juga khobar dari sebagian nawasikh. Wadhalika liqoradit tauqidi. taukidi. Dan penambahan bak tersebut itu tujuannya adalah tujuan taukid. Ya, tujuannya adalah untuk menekankan makna. Waziyadatuha qismani. Dan penambahan bak pada khobar tersebut itu ada dua macam al awalu macam yang pertama, jenis yang pertama dari penambahan tersebut adalah ziyadatun kathiratun. Yaitu penambahan yang sering terjadi atau sering ditemui. Ya artinya bak tersebut itu kita dapati sering ditambahkan dalam khobar. Di mana itu wadzalika fi khobari ma walaisa ba itu banyak ditambahkan pada khobar ma dan juga khobar laisa. Nahwu contohnya, ma kullu ghaniyin bisa'idin. Tidaklah setiap orang yang kaya itu bahagia. Maka ini kita mengetahui asalnya ma kullu ghaniyin sa'idan. Kullu sebagai isim ma marfu' Kemudian sa'idan sebagai khobar ma itu mansub. Ya, isim ma-nya kullu marfu, khobar ma sa'idan itu mansub. Tapi di sini ditambahkan huruf ba di khobarnya menjadi ma kullu ghaniyin bi sa'idin. Tidaklah setiap orang yang kaya itu bahagia. Maka penambahan ini pada ma itu banyak ditemui Kemudian wanahwu dan contoh yang laisa, laisal kadzabu bimahbubin. Ya, bukanlah pendusta itu adalah orang yang dicintai, yang disukai. Maka asalnya laisal kadzabu mahbuban. Ya. Al-kadzabu isim laisa, mahbuban khobar laisa. Maka di sini Khobar laisa yaitu mahbuban itu dimajrurkan dengan huruf ba. Dan ini juga banyak ditemui, tambahan yang sering. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman alaisallahu bikafin 'abdah Alaisallahu bikafin abadah. Bukankah Allah itu cukup untuk melindungi hambanya? Maka di sini, atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini, maka di sini alaisallahu ya lafzul jalalah Allah itu adalah isimlanya, Isim laisa, maaf ya. Kemudian di sini bagaimana dengan bikafinnya? Alba'u harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Maka ba yang ada pada bikafin itu adalah huruf jar. Yang secara i'rab dia adalah huruf zaid, huruf tambahan. Namun secara makna dia adalah muakkid, Ya, dia memberikan penekanan. Ya, menekankan makna kafin. Ya, karena kita mengetahui bahwa uh, dalam Al-Qur'an itu ya ada huruf yang dinamakan sebagai huruf tambahan, namun itu hanya secara i'rab saja. Namun kita mengetahui bahwa setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki makna, tidak mungkin tambahan yang tanpa makna. Maka ya adab kita adalah ya ini secara i'rab tambahan, tetapi muakkidun maknan, ya secara makna dia itu adalah muakkid, penekanan. Kemudian wakafin khobaru laisa majrurun lafzon mansubun mahallan. Dan kafin yang setelah datang yang datang setelah ba itu adalah khobar laisa yang secara lafat itu majerur. Ya, karena ada huruf ba, huruf jar ba. Namun secara mahal atau kedudukan, dia itu mansub. Karena apa? Khobar laisa kita mengetahui dia mansub. Namun secara lafat dia itu majerur karena ada huruf jarba. Wa fihi domirun mustatirun huwa fa'iluhu. Dan pada kafin itu ada terkandung domir mustatir. Domir mustatir karena ini isim fa'il. Ya. Dan domir mustatirnya itu adalah fa'ilnya. Kenapa harus ditetapkan ada domir mustatir? Karena dia memiliki makmul. Makmulnya apa? Wa'abadahu maf'ulun bihi lismil fa'ili. Maka abada di sini itu kan dibaca mansub Mengapa? Karena dia maf'ulun bihi untuk isim fa'il, yaitu isim fa'il kafin. Wal ha'u mudhafun ilaihi dan hak yang ada pada abdahu itu mudhaf ilaihi. Kita kembali ke atas. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-37 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bi'azizin alaisallahu bi'azizin dzintiqam." Ya, alaisallahu bi'azizin dzintiqam. Dan bukankah atau bukankah Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuatan untuk mengadab? ya alaisallahu bi'azizin kemudian dzintiqamin maka di sini kita melihat khobar dari laisa yaitu lafat azizin itu juga sama itu didatangkan huruf ba ya, dengan makna yang sama dengan ayat yang sebelumnya Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-46 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid Wa ma rabbuka bidhallamin lil abidi dan sekali-kali tidaklah Robmu itu menganiaya hamba-hambanya. Maka di sini kalau kedua ayat yang sebelumnya contohnya Laisa, ini adalah yang ma, Ya ma robbuka, lafat robbu di sini isim ma. Nah khobar ma-nya yang apa? Yang bidhollamin tersebut. Dan lafat dhollamin itu secara lafat itu majerur karena adanya huruf ba. Namun secara mahal kedudukan itu mansub sebagai khobar ma. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-123, وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Dan tidaklah, ya sekali-kali tidaklah Robmu itu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maka di sini sama, contohnya adalah yang ma. Di mana lafat robbu itu adalah isim ma ya, marfu. Kemudian kaf mudhaf ilaih. Kemudian mana khobar ma'nya itu adalah ghafilin. Yang ghafilin itu secara lafat itu majrur karena adanya huruf ba. Namun secara mahal, secara kedudukan dia mansub sebagai khobar ma. Maka bagaimana falba'u, maka ba yang ada pada contoh-contoh tersebut, harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, maka huruf ba yang ada ini atau kalau di sini berarti ayat yang terakhir itu adalah huruf jar yang secara i'rab dia huruf jar tambahan. Namun secara makna itu adalah muakkid, sesuatu yang menekankan. Wa ghafilin khabaru mansubun bi fathatin muqaddaratin. Ya, di sini i'rabnya ghafilin pada ayat tersebut itu khobar ma yang mansub yang apa tanda nasabnya bi fathatin muqaddaratin. Dengan fathah muqaddarah. Jadi dengan fathah yang diperkirakan. Nah, kenapa diperkirakan? Mana amin zuhuriha syughlul mahalli biharokati harfil jarriz zaidi. Jadi yang menghalangi tampaknya, yang menghalangi tampaknya fathah tersebut itu adalah yang mana amin zuhuriha syughlul mahalli. Karena kedudukan dari ghafilin tadi sudah sibuk. Ya, biharokati harfil jarriz zaidi. Ya, karena adanya huruf jarbak tadi. Dia sudah sibuk dengan majrurnya. Ya, karena itu fathahnya tidak bisa tampak. Tidak bisa menjadi ghafilan. Ya, karena adanya huruf ba, kita tahu setelah huruf ba itu ya lafadznya harusnya majrur. Kemudian wala takhtassu ziyadatul ba'i ba'dama bikauniha hijaziyatan. Nah, ini penting. Ya. Tambahan ba di sini, tambahan ba pada khobar ma itu tidak dikhususkan kepada ma yang hijaziyah saja. Ya, atau mudahnya di sini tambahan ba itu tidak dikhususkan karena keadaan ma tersebut adalah ma hijaziyah. Ya, kita tahu yang kita bahas di sini adalah ma hijaziyah yang diserupakan dengan laisa. Akan tetapi tambahan ba ini itu tidak khusus untuk ma hijaziyah. Bal tuzadu fi khobarit tamimiyati. Aydan. Ya, Bahkan bak tersebut itu juga ditambahkan pada khobar ma yang tamimiyah. Ya, tidak hanya hijaziyah tapi tamimiyah. Kalau tamimiyah kita tahu itu tidak beramal seperti laisa. Tetapi kalau hijaziyah itu beramal seperti laisa. Aydan juga. Khilafan li Abi Aliyinil Farisiyi fi ahadi qawlaihi. Walaupun ini menyelisihi Abu Ali Al-Farisi dari salah satu dari dua pendapat beliau. Ya, beliau adalah salah seorang ulama nahwu dari madhab Basrah. Ya, kemudian Wazzamakhsyariyi fil mufassali dan juga menyelisihi pendapat Az-Zamakhsyari dalam kitab beliau yaitu Mufassal. Kita mengetahui beliau juga ahli bahasa. Kemudian wa bani Atiyata ala ma hakahu anhu Abu Hayyana fi tafsirihi. Dan juga menyelisihi pendapat Ibnu Atiyah sebagaimana yang dihikayatkan oleh Abu Hayyan dalam tafsir beliau, berarti dalam Al-Bahru Al-Muhitu. Ya, maka Tambahan bak ini itu walaupun berbeda dengan pendapat-pendapat ahli bahasa tadi, namun secara umum dapat diterapkan pada ma hijaziyah dan ma tamimiyah. Ya. Wadhalika li amroini. Ya, mengapa eh, bak tersebut itu selain ditambahkan pada mahijaziyah, tapi juga dapat ditambahkan di mata mimi ya, itu karena dua perkara ini. Ya, karena eh, dikhawatirkan nanti orang akan mengira bahwa tambahan ba itu khusus untuk ma hijaziyah. Ya, ma hijaziyah yang beramal seperti laisa, mata mimi ya itu eh, yang tidak mengamalkan laisa. Yang secara umum kita tahu bahwa ya Tamimiyah dan Hijaziyah itu adalah ya dua cabang dialek bahasa Arab. Ya, dua cabang besar. Yang kalau kita runut ke atas ya termasuk Al-Arabiyah, Al-Baqiyah. Ya, ini ada pembahasannya tersendiri. Nah, al-awwalu yang pertama, mengapa ba itu juga dapat ditambahkan di ma tamimiyah? Karena Al awalu yang pertama anna asy'ara bani Tamimin tadammanat dukhulal ba'i 'alal khabari katsiran. Ya anna asy'ara bani Tamimin tadammanat dukhulal ba'i 'alal khabari katsiran. Karena syair-syair dari Banu Tamim itu dalam syair tersebut mengandung masuknya bak dalam khobar. Dan kathiron itu banyak ditemui. Ya, wa minhu dari antara contoh syair Banu Tamim yang ada bak tambahan itu adalah Qawlul Farozdaqi at-tamimi. Itu adalah ucapan al farozdaq Beliau adalah seorang penyair yang masyhur. Ya, penyair yang masyhur. Dan beliau At-Tamimi, beliau termasuk Banu Tamim. Ya, waqad ansyadahu Sibawaihi. Yang ini didendangkan oleh Sibawaihi. Kita lihat catatan kaki. Unzur Al-Kitaba. Ini dapat dilihat dalam Alkitab buah karya Sibawaihi. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama. Sofhata Thalathin Wasitina pada halaman 63. Nah, apa ucapan dari Al-Farazdak tersebut? La amruka ma ma'nun bitariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassirun. Mutayassiru, maaf ya. La amruka ma ma'nun bitariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru. Demi kehidupanmu, tidaklah ma'an, ma'an ini nama orang, itu adalah seseorang yang meninggalkan haknya. Ya, artinya ma'an itu bukan orang yang kemudian tidak menuntut. ya Ma'an adalah berarti orang yang menuntut haknya. Jadi bukanlah ma'an itu orang yang meninggalkan haknya, wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru dan tidaklah ma'an itu munsi ya munsi itu uh, dia itu uh, mengakhirkan artinya kalau ada orang yang berhutang itu kemudian mengakhirkan tenggatnya nah ma'an bukan orang seperti itu wala mutayassiru dan juga ma'an bukanlah orang yang ya bermudah-mudahan dalam meringankan uh, orang yang berhutang kepada beliau maka apa syahid dari syair ini? Kita lihat ma ma'nun bitariki hakkihi. Ya, ma ma'nun bitariki hakkihi. Ya, tidaklah ma'an itu adalah orang yang meninggalkan haknya. Maka ma di sini pasti bukan ma hijaziyah. Mengapa? Karena yang mengucapkannya yang mengucapkannya adalah al farozdak Dan al farozdak itu adalah At-Tamimi. Ya, beliau dari Banu Tamim. Maka ma di sini pasti ma tamimiyah. Tetapi kita, kita melihat khobarnya, ya maknun adalah isim ma, atau di sini mubtada misalnya. Ya, kemudian khobarnya itu adalah asalnya tariku hakihi. Ya, kemudian ditambahkan huruf ba di situ. Sehingga dia menjadi uh, majrur karena huruf ba tersebut. Berarti ini tidak khusus untuk ma hijaziyah. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Nah, siapakah ma'an ini? Ma'nun hadza kana rajulan yudayinun nasa. Ma'an ini itu adalah seorang lelaki yang dahulu itu dikenal sering menghutangi manusia. Artinya banyak manusia yang berhutang kepada ma'an. Wa yudrabu bihil mathalu fi syiddatit taqadi. Wa yudrabu, wa yudrabu bihil mathalu fi syiddatit taqadi. Dan ma'an ini itu dijadikan sebagai permisalan atau analogi sebag, uh, untuk permisalan seseorang yang ya kuat atau keras dalam menuntut kembali uangnya. Ya, artinya setelah kita meminjamkan uang kepada seseorang, saat kita menagih itu penagihannya kuat atau keras dalam menuntut. Nah, itu ma'an itu dijadikan sebagai analogi yang seperti itu. Faqauluhu kemudian ucapan al farozdaq munsiun ya munsiun artinya ay yuakhirul madina bidainihi ya ayu akhirul madina bidainihi. Maksudnya munsiun adalah orang yang mengakhirkan orang yang berhutang dari hutangnya. Artinya memberikan kelonggaran, memundurkan waktu tenggat dari hutangnya. Itu adalah munsiun. Tetapi tadi dikatakan wala munsiun ma'nun. Ya ma'an bukan orang yang munsi. Kemudian mutayassirun artinya adalah yatasahalu ma'a madinihi. Orang yang e, lunak ya permudahan dalam atau kepada orang yang berhutang kepadanya. Artinya orang yang bertoleransi kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan ma'an juga tadi wala mutayassiru. Ya bukan orang yang seperti itu. Kita kembali ke atas walau kana dukhuluha khassan bi khobari mal hijaziyati ma wujida fi lughati ghairihim dan kalaulah masuknya bak ya masuknya bak tersebut hanya khusus untuk khobar hijaziyah maka tidak akan didapati pada dialek selain orang hijaziyah ya kalau itu khusus tetapi ternyata tidak khusus Mengapa? Karena ternyata ini terdapat ditemukan pada dialek selain Hijazi ya. Di sini contohnya adalah Tamimiyah. Athani, alasan yang kedua, annal ba'a innama dakhalat 'alal khobari ba'dama likaunihi manfiyan la likaunihi khobaron mansuban jadi yang kedua bahwa bak tersebut itu hanya masuk ke dalam khobar setelah ma itu bukan karena um, khobar ma itu mansub tetapi karena khobar ma itu adalah manfi sesuatu yang dinafikan ya jadi dia hanya masuk ke dalam khobar ma itu hanya karena keadaan ma tersebut keadaan khobar ma tersebut manfi bukan karena keadaan khobar tersebut mansub. Walida takholat fi nahwi lam akun bimukosirin. Ya, maka bak tersebut bisa masuk ke dalam contoh lam akun bimukosirin. Ya, saya tidak lalai. Maka di sini akun itu dinafikan oleh lam. Maka khobarnya dalam hal ini bimukasirin itu dapat kemasukan ba. Kama sayati sebagaimana akan datang penjelasannya. Li'annahu manfiyun karena di sini mukasirin itu manfi. Ya, dinafikan dari uh, saya. Kemudian wamtana'at fi nahwi kuntu musafiron. Dan tambahan bak tersebut itu terlarang dalam contoh kuntu musafiron. Ya saya waktu itu bepergian. Li'annahu muthbatun. Karena musafiron ini muthbat. Dia menetapkan keadaan saya waktu itu. Maka tidak boleh dikatakan kuntu bimusafirin tidak boleh. Karena di sini musafiran itu bukan manfi tapi musbat. Ya dia positif bukan negatif. Al-qismu jenis tambahan bak yang kedua. Tadi yang pertama kan ziyadatun kathirotun. Nah, maka yang kedua adalah ziyadatun kolilatun, Yaitu tambahan yang sedikit. Jadi al qismuthani ya macam yang kedua itu adalah ziyadatun kolilatun, Yaitu tambahan bak namun itu sedikit ditemui. Ya berbeda dengan yang tadi itu banyak ditemui. Ini sedikit ditemui. Wadhalika waroda fi khobaril amilati amala laisa. Dan tambahan bak yang sedikit ditemui ini, itu dapat terdapat pada khobar la, yang la itu beramal seperti amalannya laisa. Contohnya apa? Contohnya kaqauli sawadibni bin Qaribin yukhatibu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallamah. Itu sebagaimana ucapan Sawad bin Qarib ketika berbicara kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fakun li syafi'an ya-, fakun li syafi'an yauma la dzu syafa'atin bimughnin fatilan an sawad bin Qarib." Ya, maka jadilah engkau wahai Rasulullah itu pemberi syafaat bagiku pada hari di mana tidak ada pemberi syafaat yang dapat mencukupi untuk Sawat bin Qorib. Ya, kita lihat catatan kaki. Nah, di sini ada bimurnin fatilan. Ya, di sini yang menjadi syahid adalah la dzu syafa'atin bimurnin fatilan ya la dzu syafa'atin bimughnin fatilan. Nah, bagaimana penjelasannya? Fatilan, apa yang dimaksud dengan fatilan? Huwal khaytur raqiqu fi syaqqin nawati. Yang dinamakan dengan fatil itu adalah ya al khaytur raqiqu, ya tali yang tipis fi syaqqin nawati yang ada pada belahan biji. Ya, pada belahan biji itu ada tali yang tipis, Ya, itu dinamakan dengan fatil. Tapi kalau ma'agna fatilan, ya di sini ma'agna fatilan itu fatilan menjadi syai'an, ya tidak mencukupi sesuatu pun. Ya, artinya dari hal yang kecil itu pun tidak dapat mencukupi, artinya tidak dapat mencukupi sesuatu pun. wakauluhu dan ucapan dari Sawat bin Qarib, zu ya zu adalah ismulal amilati amala laisa. Ya, dhu di sini adalah isim la yang beramal seperti amalannya laisa. Wa fatilan maf'ulun lismil fa'ili. Dan fatilan itu adalah eh, maf'ul bagi isim fa'il yaitu mughnin. Tetapi yang menjadi syahid, kata mughnin ini itu kemasukan ba. Ya, mughnin sebagai khobar la. Ya, isim la-nya dhu Kemudian khobar lainnya adalah mughnin, ya isim fa'il mughnin, yang dia majerur dengan bak tambahan. Dan fatilan itu adalah uh, maf'ul bihi bagi mughnin. Kita kembali ke atas. Kama waroda fi khobari mudori'i kanal manfiyi bilam. Sebagaimana tambahan bak tersebut itu juga ditemui pada khobar mudoriknya kana yang dinafikan dengan lam. Ya, jadi kana ya bentuk mudoriknya entah yakunu atau tadi akunu ya tadi kan ada lam akun bimukasirin ya. Yang mudorik dari kana tersebut itu dinafikan dengan lam. Nah, bagaimana contohnya? faro fila miyatihi. Ya, sebagaimana ucapan faro, ya beliau adalah seorang penyair yang masyhur di zaman jahiliyah. Ya, ucapan dalam Lamiyah beliau yaitu wa in muddatil aidi ila zadilam akun bi'ajalihim id ajasha'ul qawmi ajalu. Ya wa in wa in muttatil aidi ila lam akun bi'ajalihim id id ajasha'ul qawmi ajalu. Dan jika ya tangan-tangan manusia itu telah diulurkan ya, untuk memberikan ya memberikan sedekah atau bekal lam akun bi'ajalihim Ya, maka saya tidak menjadi orang yang ya, paling tergesa-gesa untuk menerima bekal atau sedekah tersebut. Ya, id ajsya'ul qawmi a'jalu. Ya, karena uh, yang paling tamak dari suatu kaum itu adalah yang paling terburu-buru. Ya, maka di sini yang menjadi syahid adalah lam akun bi'a jalihim. Ya, lam akun bi'a jalihim. Maka di sini ada kana yakunu yang bentuknya mudhari, namun domirnya ana menjadi akunu dinafikan dengan lam menjadi lam akun. Maka khobar akunnya itu menjadi atau kemasukan ba yaitu bi'a jalihim. Walaupun ini tambahan yang ya, sedikit yang jarang ditemui kita lihat catatan kaki ini terkait ajasyau ya. ajasyau dalam e, bait tersebut yaitu al-jasya'u bitahriki. Ya, yang dimaksud dengan ajasyau itu adalah al bitahriki. Nah, apa maksud dengan tahrik? Tahrik itu memberikan harokat. Ya, terkadang kita dalam masdar, ya, itu kadang ada yang taskin, huruf tengahnya disukun atau tahrik diberi harokat. Jadi bukan al-jasy'u tetapi al-jasya'u ya, dengan mengharokati. Apa artinya? Yaitu tut toma'i. Ya, tut toma'i. Yaitu ketamaan yang sangat. Ya, mungkin kerakusan seperti itu. Sesuatu yang atau sangat tamak atau sangat rakus. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-jalu? Ya, al-jalu itu adalah uh, sifatun musyabbahatun bimakna ajila. Ya, ternyata yang ajalu itu adalah sifah musyabbah yang maknanya adalah ajila. Ya, tergesa-gesa, terburu-buru. Walaisa af'ala tafdilin. Dan a'jalu ini walaupun wazannya seperti af'alu yang bermakna tafdil, tetapi ini walaisa af'ala tafdilin. Bukan af'alu yang bermakna tafdil. Kenapa bukan? Li'annal qasda nafyul ajalati. Ya li'annal qasda nafyul ajalati. Karena maksudnya adalah yang menafikan sifat tergesa-gesa. Walau kana af'ala tafdilin lakana yuthbitu li nafsihil ajalata ya. ya walau kana af'ala tafdilin lakana yuthbitu li nafsihil ajalata. Kalau itu adalah af'alu yang tafdil, maka dia akan menetapkan bagi dirinya sifat tergesa-gesa. Walakinna ghairahu a'jalu. Akan tetapi yang tergesa-gesa itu yang selainnya. Ya selain dari pengucap syair ini. Kemudian kita lanjutkan wahada makna qawlihi dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ba'dama wa laisa ila akhirihi. Apa artinya? Ay jarral ba'ul khabara ba'dama wa laisa bikathrotin. Ya, jarral ba'u al khabara ba'dama wa laisa bikathrotin. Bahwa ba itu memajrurkan khobar setelah ma dan juga khobar laisa bikathrotin. dan ini sering terjadi. Ya, banyak ditemui. Wa qad yujar wa qad yujarrul khabaru ba'dala wal mudari'il manfiyyi bilam min kana. Dan terkadang khobar setelah la dan juga khobar bagi mudorik, mudoriknya kana yang dinafikan dengan lam, itu juga terkadang khobarnya dimajerurkan dengan ba. Wa qawluhu qad yujar litaklili. Dan ucapan Ibnu Malik qad yujar itu maksudnya taklil. Ya, kita tahu qad itu memiliki banyak arti ketika masuk ke misalnya fi'il mudhari. Nah, di sini maksudnya adalah taklil. Ya, jarang terjadi. Ya, maka terkadang. Kemudian wa qauluhu atau qaulihi ya. wa qaulihi qad yujar li taklili wa qaulihi dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala alba yuqra'u maqsuran lid darurati. Nah, di sini di dalam syair tadi kan Eh, dikatakan jarrol bal khobar ya jarrol bal khobar aslinya kan jarrol ba'u al khobaro. Nah alba di situ dibaca maksur ya, tanpa hamzah aslinya kan mamdud ba'u ya tetapi dibaca maksur. Kenapa? Lid roti karena adanya darurat syair ya barangkali untuk Eh, menjaga suku kata dan lain sebagainya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.